Dan dengan atas izin dan kudratnya kita dapat bertemu kembali dan berkumpul di majelis yang mulia ini. Suatu iman rahimakumullah para talabatul ilmi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di dalam waktu yang relatif untuk membahas adalah dibilang singkat. Waktunya yang kita miliki, saya akan membawakan judul pada kesempatan pagi hari ini dengan judul Zadul Albab Liyaumil Kitab persiapan ulil albab artinya orang-orang yang berilmu ahli iman untuk menghadapi hari pembalasan yaitu hari di mana setiap manusia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu iman rahimakumullah Sesungguhnya kenikmatan yang hakiki Kenikmatan yang sesungguhnya adalah manakala seseorang selamat pada hari yaumul Kitab Walidzalika qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala an-nikmatu ni'matan. Nikmatul mutlaqah wa ni'matul muqayyadah. Oleh sebab itu Imam Ibn Qayyim mengatakan kenikmatan terbagi kepada dua. Nikmat yang mutlak yaitu nikmat yang senantiasa akan terus menerus nikmat yang tidak akan terputus nikmatnya akan langgeng adalah nikmatul iman, nikmatul Islam. Nikmat seorang berada di atas Islam, berada di atas sunnah, berada di atas tauhid, berada di atas ketakwaan. Adapun nikmatul muqayyadah nikmat yang terbatas adalah nikmat dunia, nikmat tiha yaitu nikmat kesehatan, nikmat dunia, nikmat kedudukan. Di mana sesungguhnya nikmat ini akan berserikat di dalamnya mukmin ataupun kafir, orang yang taat ataupun orang yang maksiat. Maka mereka akan sama-sama merasakan nikmat ini. Maka orang yang diberikan kenikmatan yang hakiki yaitu nikmat iman, nikmat Islam, maka merekalah yang akan mendapatkan kebahagiaan. Iwati iman rahimakumullah. Setiap manusia akan berhadapan dengan apa yang dinamakan dengan yaumul karbi. Yaitu suatu hari tiap orang akan berhadapan dengan ujian dengan kesulitan yang tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali kebaikan di dunia ini. Pada waktu itu tidak berharga lagi harta dan keturunan. Sebagaimana Allah Ta'ala telah menjelaskan dalam beberapa ayat. Di antaranya dalam surat ke-40 ayat 88 atau dalam surat ke-26 ah, surat ke-26 surat Asy-Syu'ara ayat 88 di mana Allah Taala berfirman Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim wa uzlifatil jannatu lil muttaqin wa burizatil jahimu lil ghawin satu hari tidak bermanfaat lagi harta dan keturunan, anak dan cucu. Kecuali yang datang kepada Allah Ta'ala di qalbin salim. Hati yang ikhlas, hati yang tunduk, hati yang bertakwa. Pada satu hari akan dihadapkan orang-orang yang bertakwa ke surga dan akan dihadapkan bagi orang-orang yang durhaka neraka. Ikhwatu iman rahimakumullah. Pada hari itu tidak berharga keturunan dan harta yang kita miliki. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan dalam ayat yang lain bahwa pada hari itu orang yang melakukan kedoliman tidak bermanfaat lagi kata maafnya tidak bermanfaat lagi tidak mereka. Kata maaf, taubat mereka di sisi Allah Taala. Kecuali orang yang bertaubat sebelum ia wafat. Allah telah menjelaskan dalam surat ke-40 ayat 52. Yawma la yanfa'ul al dhalimina ma'dziratuhum walahum yusta'tabun pada hari ini dalam ayat yang lain tidak bermanfaat lagi bagi orang-orang yang zalim kata maaf mereka dan mereka tidak ditangguhkan lagi. Jadi artinya barang siapa yang bertaubat dan meminta maaf kepada Allah Ta'ala pada hari itu pada hari ketika kita akan dihisab maka tidak bermanfaat lagi Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang lain bahwa tidak bermanfaat lagi keimanan seseorang kecuali keimanan dan kebaikan yang dilakukan sebelum ia mati. Allah telah menjelaskan dalam surat yang ke-6 ayat 158. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik layan yanfa'u nafsan imanuha lam takum amanat min qabl aw kasabat fi imaniha satu hari setelah datangnya ayat-ayat Rabbmu itu ciri-ciri hari kiamat maka tidak bermanfaat lagi bagi seseorang keimanan. Seseorang yang tidak beriman sebelumnya dan tidak melakukan kebaikan sebelumnya. Di pada hari itu tidak ada yang bermanfaat lagi. Kemudian Allah pun menolak keimanan orang pada hari itu. Qul yawmal fathi la yanfa'u alladziina kafaru imanuhum. Katakanlah Inilah hari kebahagiaan, hari kemenangan bagi orang-orang yang bertauhid dan beriman maka tidak bermanfaat bagi orang-orang kafir keimanan mereka. Jadi artinya dalam beberapa ayat ini setiap manusia akan berhadapan dengan yaumul qarab. Dengan satu hari yang mereka itu akan menghadapi hari-hari kesulitan. Maka yang wajib dipertanyakan amal apakah? Persiapan apakah? yang kita hari ini telah persiapkan untuk menghadapi hari-hari itu. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita ma min ahadin illa sayqallimuhu Allahu yaumal qiyamati laisa bainallahi wa bainahu turjuman wa yanzuru aymana minhu fala yara illa ma qad qadama min amalihi wa yanduru imalahu fala yara illa ma qad qadama min amalihi thumma yanduru tilqa wajhihi fala yara ila an-nas thumma qala nabi sallallahu alaihi wasallam fattaqu bin nari walau bisiki tamratin di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam hadis Ali bin Hatim radhiyallahu taala setiap orang akan diajak bicara oleh Allah taala pada hari itu. Jadi tidak ada di antara kita kecuali Allah taala akan mengajak bicara dengan kita. Tidak ada di antara Allah dengan kita penerjemah. Lalu kita akan melihat ke sebelah kanan, maka kita tidak melihat kecuali apa yang telah kita perbuat Lalu kita melihat di sebelah kiri, maka kita tidak melihat kecuali sesuatu yang telah kita perbuat. Lalu kita akan melihat ke depan kita, maka akan diperlihatkan neraka. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka bertakwalah kamu, takutlah kamu kepada api neraka, walaupun kamu makan hanya sepotong biji kurma yang bisa mengantarkan kamu ke neraka. Dalam arti janganlah kamu menganggap sepele dengan perkara dosa yang menyebabkan kamu terseret kepada api neraka. Wakala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tadmu syamsu yawmal qiyamati qadrami Wa yu'rafun Faminhum man yu'khadu Qadr Ala Ka'bain Wa minhum man yu'khadu ala Rukbatain wa minhum man yu'khadhu ala hikwai wa minhum man yuzimuhu iljama Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan pada hari itu akan mendekat matahari sekitar satu mil. Setiap manusia akan berkeringat sesuai dengan amalnya. Karena saking panasnya matahari pada waktu itu. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, di antara mereka ada yang diambil, ada yang berkeringat sampai kedua mata kakinya. Ada yang berkeringat sampai kepada lututnya, sampai kepada pinggang. Dan di antara mereka ada yang bermandikan keringat karena merasakan teriknya matahari. Inilah yang dinamakan Yaumul Qarab di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyatakan pada hari itu yuhsyarun yaumal qiyamati qubatan uratan ghurla Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan pada hari keadilan itu manusia semuanya akan dibangkitkan dari alam kuburnya mereka akan dibangkitkan dari kuburan-kuburan mereka lalu mereka akan dikumpulkan di alam mahsyar yang dinyatakan bumi pada waktu itu putih kemerahan. Berada di tempat yang sangat luas dan matahari mendekat. Dalam keadaan kita telanjang, tidak dihitan, tidak memakai sandal, sebagaimana kita pertama kali diciptakan. Demikianlah setiap manusia pada hari kiamat. Maka yang dipertanyakan oleh kita hari ini, Amal apakah yang mesti kita persiapkan agar kita selamat pada hari itu? Agar kita bisa menyelamatkan diri di yaumul qarab pada hari kita menghadapi berbagai bentuk kesulitan. Maka ikhwatu iman rahimakumullah. Paman salakan najata bijam ilma lil mujarrad wa talabil manzilah aflah wa halaka. Maka barang siapa yang mencari kebahagiaan dengan cara mengumpulkan harta semata, dengan cara mencari kedudukan, maka orang ini akan rugi. Orang ini akan celaka di dunia dan di akhirat. Jadi barang siapa yang di muka bumi ini mencari kebahagiaan mencari ketentraman dengan semata-mata mengumpulkan harta, dengan semata-mata mencari kedudukan, maka mereka akan celaka, mereka akan rugi. Sebagaimana kita melihat saudara-saudara kita hari ini. Sebagaimana kita juga menyaksikan kondisi-kondisi sebagian umat ini yang mereka telah telalaikan dengan kehidupan dunia ini yang mereka telah lalaikan dengan kedudukan dunia ini. Mereka semakin menjauh dari agama Allah. Mereka semakin terbuai dari agama Allah Ta'ala. Iwatu iman rahimahumullah. Sesungguhnya, ada beberapa hal, ada beberapa poin yang akan menyebabkan seorang mukmin tinggi derajatnya di dunia dan di akhirat. Mereka akan diselamatkan dari berbagai kesulitan baik di dunia ataupun di akhirat. Di dalam kesempatan yang singkat ini, kita akan mencoba untuk menyebutkan beberapa poin yang bisa menyelamatkan kita dari kesulitan dunia dan di akhirat. Sehingga kita akan sampai kepada kedudukan yang tinggi. Al-Mawqiful Awal. Langkah yang pertama atau al-khutwatul ula, langkah yang pertama yang wajib ditempuh oleh seorang mukmin adalah ikhlasul amali lillah. Wa ikhlasul ubudiyah lillah. Langkah yang pertama yang akan menyebabkan seorang mukmin tinggi derajatnya dan diselamatkan dari hari-hari kesulitan mengikhlaskan ibadah kepada Allah Ta'ala mengikhlaskan amal kepada Allah Ta'ala Undur ila qawli ta'ala. innaladzina qalu rabbunallah. Huma istaqamu. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla taqafu. wala tahzan. Wa abshiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Perhatikan kepada ayat yang mulia ini. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rob kami adalah Allah. Artinya mereka mentauhidkan Allah mereka beriman kepada Allah. Lalu mereka beristiqomah di atas tauhid ini. Istiqomah di atas perintah Allah Ta'ala. Maka para malaikat akan memberikan kabar gembira kepada kita. Berilah kabar gembira mereka. Agar mereka tidak ditimpakan rasa takut dan rasa sedih. Dan berilah mereka kabar gembira dengan surga yang telah disediakan. Ewa iman rahimahumullah. Setiap mukmin paling tidak akan menghadapi beberapa kesulitan. Kesulitan yang pertama indah sakratil maut. Kesulitan yang pertama ketiga sakratul maut. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal mauta la sakarat." Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal mu'mina yamutu bi arafil jabin." Sesungguhnya mati diawali dengan syafarat. Sesungguhnya seorang muslim akan mati dengan keringat di jidatnya. Kenapa ibadah iman rahimakumullah? Sebab pada hari itu hari kesulitan ketika Allah Ta'ala akan mencabut nyawa kita. Iwat iman rahimakumullah. Maka orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid, maka malaikat akan memberikan kabar gembira Janganlah kamu takut terhadap apa yang kamu akan hadapi. Dan janganlah kamu sedih terhadap orang-orang yang kamu tinggalkan. Maka mereka akan diberikan kegembiraan, diberikan kabar gembira orang yang bertauhid. Yang kedua, kita akan menghadapi kesulitan ketika kita di alam kubur. Di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tidaklah setiap hamba kecuali akan didatangi dua malaikat dan dia bertanya kepada kita. Maka orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang mengikhlaskan ibadah kepada Allah, maka mereka akan dimudahkan menjawab pertanyaan dua malaikat. Berbeda dengan orang-orang yang tidak bertauhid, maka mereka mengatakan hahu hahu, lalu dipukul oleh besi ataupun palu dari besi lalu akan dipukul dan keluar darah dari telinganya. Kemudian akan dihimpitkan kuburannya dan akan dihidangkan kepadanya api neraka sehingga dinyatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ia menjerit dengan suara yang sangat keras terdengar oleh setiap makhluk di bumi ini kecuali jin dan manusia. Maka orang-orang yang beriman Malaikat akan berkata, janganlah kamu takut, janganlah kamu bersedih. Demikian juga ketika kita di arafatil kiamat. Ketika kita di arafatil kiamat, maka orang yang mengikhlaskan ibadah kepada Allah, maka mereka yang akan selamat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala, "Qala sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la ila dillu faqala faminha rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha ma tunfiku yaminhu hatta la ta'lama shimaluhu wa qala aidan rajulun dakara Allah khafiyan fafadat ainih di dalam hadis ini menunjukkan bahwa ahlul ikhlas di dalam amalnya maka mereka akan diselamatkan fiyomil karab pada hari-hari kita mendapatkan kesulitan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan tujuh golongan, tujuh kelompok yang mereka akan mendapatkan naungan dari teriknya matahari dengan naungan yang diciptakan oleh Allah Taala. Siapa di antara mereka? Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan seseorang yang bersodakoh dengan tangan kanannya Lalu dia menyembunyikannya sehingga dia tidak mengetahui tangan kirinya. Gambaran dari ikhlas. Gambaran di mana orang itu adalah tidak ingin ria dan tidak cuma ketika dia bersedekah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan juga di antara mana ikhlas. Seseorang yang mengingat Allah Taala pada waktu malam yang sepi lalu dia menangis di hadapan Allah Taala maka ini adalah gambaran ikhlas. Maka keikhlasan terhadap amal yang kita lakukan itulah salah satu sebab kita akan selamat. Hunaka hadis Nabi? Di sana ada hadis yang sangat agung. Di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebuah sejarah, sebuah kisah tentang tiga orang yang kafir lalu masuk ke sebuah gua lalu pintu gua itu tertutup. Maka tiga orang itu mengatakan, kita tidak bisa keluar dari gua tersebut, dari gua ini illa antadu Allah bisalihi a'malikum. Sesungguhnya kamu tidak bisa keluar dari gua ini kecuali kamu berdoa kepada Allah dengan bertawasul dengan amal yang ikhlas dengan amal soleh yang ikhlas. Lalu dikisahkan tentang tiga orang. Salah satunya seorang pemuda pencari kayu bakar. Lalu dia mencari kayu bakar, lalu dia mendapatkan keuntungan, lalu dia memberi air susu. Kemudian ketika ia pulang ke rumahnya, maka didapati kedua orang tuanya telah tertidur. Maka dia tidak ingin jika seandainya ia mendahului kedua orang tuanya meminum susu tersebut. Ini gambaran bagaimana birul walidain. Lalu dia mentiduri air itu agar airnya tetap hangat. Ketika pagi-pagi ibunya bangun, orang tuanya bangun, maka dia menghidangkannya. Lalu dia berkata, "Ya Allah, jika seandainya apa yang aku lakukan ini yabtagi bihi wajah Allah, fafarrij anni. Maka ia mengatakan, Ya Allah, jika seandainya apa yang aku lakukan ini menghadap mengharapkan wajah Allah, artinya ikhlas, maka geserkanlah pintu gua ini. Maka bergeser, tapi belum mampu keluar. Lalu yang keduanya dia berkata, Sungguhnya aku memiliki saudara perempuan. Dan aku mencintai kepada perempuan ini layaknya laki-laki kepada seorang wanita. Lalu kebetulan wanita ini meminta bantuan kepadaku, maka aku memberikan syarat kepada wanita itu. Aku akan memberikan bantuan kepadamu dengan syarat perawanmu akan kau berikan kepadaku. Maka ketika ia akan melakukan dosa, wanita itu berkata, Itakillah, bertakwalah kamu kepada Allah, dan janganlah engkau menyentuh perawanku kecuali dengan hak. Maka dia terperanjat dan takut kepada Allah dan meninggalkan wanita itu dan menyedekahkan uangnya. Lalu dia berdoa, "Ya Allah, jika seandainya apa yang aku lakukan ini mengharapkan wajah Allah, bukakanlah pintu gua ini." Lalu bergeser sedikit. Tapi belum bisa keluar. Maka yang ketiganya berdoa dan menyebutkan kita, sesungguhnya aku seorang tajir yang mempekerjakan banyak orang dan aku telah menunaikan kewajibanku memberikan upah kepada mereka kecuali satu orang di antara mereka maka aku memperbanyak hartanya sehingga satu ketika datang lalu dia bertanya mana hartaku nah harta kamu itu sapi kambing dan sebagainya lalu dia mengatakan kamu jangan mempermainkan aku hartaku dulu sedikit maka dia mengatakan itulah hartamu Lalu dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, jika seandainya apa yang aku lakukan ini mengharapkan wajah Allah, maka bukakanlah pintu gua ini. Lalu terbuka. Nah, yang jadi pertanyaan, kita bertanya, amal soleh yang mana? Amal yang dibarengi ikhlas yang mana yang hari ini telah kita perbuat untuk mempersiapkan yaumul kahab. Di mana ikhwati iman rahimahumullah sahabat ini ataupun orang-orang yang dikisahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, mereka bisa selamat dari sebuah kesulitan ketika mereka mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Ketika mereka mengikhlaskan amalnya kepada Allah Ta'ala. Maka ibadah iman rahimahumullah. al iman Al-Hasan al-Basri telah mengatakan. La yasihul illa bi amali qaulun wala amalun illa biniyah eh, niyatin sholih wala yasihul qaulu wala amalu wala niyatu illa bittiba ay eh, illa bisunnati di mana beliau mengatakan tidak sah ucapan kecuali dengan amal tidak sah ucapan dan amal kecuali dengan niat yang benar lalu dia mengatakan tidak sah ucapan perbuatan amal niat kecuali dengan mengikuti apa sunnah. Maka salah satunya adalah ikhlas amal. Nah, ihwat iman rahimahullah. Maka demikian juga keikhlasan ini mengikhlaskan ibadah kepada Allah, mengikhlaskan amal kepada Allah salah satu sebab kaum muslimin akan diberikan kedudukan yang tinggi di dunia di mana kaum muslimin akan menjadi tinggi derajatnya di muka bumi ini. Allah Ta'ala akan tinggikan derajatnya di muka bumi Dan Allah Ta'ala akan mengeluarkan dari kesulitan, kesulitan dunia. Bagi orang yang bertauhid. Kalau tadi disebutkan di akhirat, sesungguhnya di dunia pun mereka akan mendapatkan kedudukan yang tinggi. Lihat kepada firman Allah Ta'ala. Wa'adallahu الله amanu minkum منكم وعملوا layat لا kama istahlafal ladina min qablihim wa la yumakkinana lahum dinahum alladhi irtadalahum wa la yubadina lahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna nabi syai' Dalam ayat ini Allah Ta'ala akan memberikan tiga hal kepada orang-orang yang bertauhid. Pertama, akan diberikan kekuasaan. Mereka akan menjadi berkuasa di muka bumi ini. Yang kedua mereka akan diberikan keteguhan. Yang ketiga akan diberikan keamanan dan kedamaian. Maka ihwati iman rahimahumullah. Sampaikan kepada sebagian kaum muslimin yang hari ini ingin menciptakan kedamaian, ingin menempuh kemenangan dengan cara mencari kekuasaan dan mengumpulkan harta. Sesungguhnya tidak ada seorang nabi, tidak ada seorang rasul yang mereka mengawali dakwahnya dengan mencari kekuasaan ataupun dengan mencari harta. Tetapi semuanya mereka menempuh poin yang pertama dan utama ini menyebarkan tauhid, mengajarkan manusia agar ikhlas ibadah kepada Allah. Dan dengan itu Allah Ta'ala memberikan kemenangan kepada Nabi Nuh dan kaum. Dan dengan itu Allah Ta'ala memberikan kemenangan kepada Nabi Daud dan kaum. Dan pengikutnya. Dan dengan itu Allah Ta'ala memberikan kemenangan kepada Nabi Musa dan kaum. Dan dengan itu Allah Ta'ala memberikan kemenangan kepada Nabi Yusuf dan kaum. Sebagaimana Allah Ta'ala juga memberikan kemenangan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaumnya dan para sahabat radhiyallahu taala babi ikhlasin dengan sebab ikhlasnya mereka. Dalam poin ini perhatikanlah kepada hadis yang mulia ini. Sesungguhnya jika kita hari ini mengumpulkan orang-orang yang kaya Seandainya kita hari ini mengumpulkan orang-orang yang memiliki kedudukan dan mengumpulkan para cendekiawan untuk memberikan kesejahteraan kepada umat ini, dan untuk memberikan kemenangan kepada umat ini demi Allah mereka tidak akan memberikan kemenangan dan tidak akan menjadi penyebab kemenangan bagi umat ini jika mereka bukan ahli tauhid tetapi orang-orang yang lemah orang-orang yang fukara orang-orang yang miskin dengan sebab dua mereka dengan sebab keikhlasan mereka dengan sebab kebaikan mereka maka Allah taala akan menolong agama ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, Innama yansurullahu hadhil ummata bidaitiha ay bidawatihim wa salahatihim wa ikhlasihim Allah Ta'ala menjelaskan melalui Nabi sesungguhnya Allah Ta'ala menolong umat ini dengan orang yang lemah dengan apanya dengan doa mereka dengan kebaikan mereka dengan akhlak mereka, dengan amal soleh mereka, dan dengan keikhlasan mereka. Jadi kaum fukara, kaum masakit yang amalnya sahih, yang mereka adalah ikhlas, maka itu menjadi penyebab utama diberikan kemenangan. Oleh sebab itu, pengikut para nabi, pengikut para rasul, mereka dikatakan dua apa ul kaum lakin muhlisun. Oleh sebab itu, ihwatu iman rahimakumullah, para pengikut Nabi, para pengikut Rasul, mereka dikenal orang-orang yang lemah. Tetapi apa? Mereka adalah orang-orang yang mukhlis, mereka adalah orang-orang yang baik amal. al mautifusan au al Langkah yang kedua. Asidku fil iman Langkah yang kedua yang menyebabkan kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Taala dan kita akan berada dalam kemenangan dan kebahagiaan dan tinggi derajat kita di sisi Allah Taala adalah benar di dalam keimanan. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam surat yang kedua di surat Al-Baqarah Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Maka keimanan yang benar menyempurnakan keimanan. Itu sebab utama kita akan mendapatkan kedudukan yang tinggi dan mendapatkan kemenangan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat yang kedua. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada perkara yang goib. Mereka yang menunaikan sholat, menunaikan zakat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada yang akhir, maka mereka akan diberikan dua hal. Mereka akan diberikan petunjuk di dunia dan mereka akan mendapatkan keberuntungan. Maka barang siapa yang menyempurnakan keimanannya, benar dalam keimanannya, maka mereka yang akan mendapatkan keberuntungan. Lihat dalam surat yang ke-8. Dalam ayat yang kedua dengan sampai ayat ke-4. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu idza dzukirallahu wajilat qulubuhum Wa idza tuliyat alaihim zadatul iman wa ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfirah wa rizqun karim. Hanyalah orang-orang yang beriman itu orang-orang yang manakala diingatkan nama Allah, maka mereka bergetar hatinya dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka mereka bertambah keimanan dan mereka adalah orang-orang yang bertawakal kepada Rabb mereka. Orang-orang yang menunaikan sholat, menunaikan zakat, maka mereka itulah orang-orang yang beriman dengan benar. Lalu Allah Ta'ala mengatakan, bagi mereka derajat yang tinggi. Bagi mereka martabat yang tinggi. Dan bagi mereka ampunan Allah Lalu Allah Ta'ala menyatakan dan bagi mereka rizki yang sangat banyak. Bagi mereka adalah rizki yang penuh dengan barakah. pun karim. Bagi siapa? Orang-orang yang beriman. Oleh sebab itu, ikhwati iman rahimakumullah. Lihatlah kepada doa Nabi Ibrahim. Ketika Allah Ta'ala mengkisahkan Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim meminta kedamaian, ketentraman, dan rizki maka beliau mengaitkan dengan keimanan. Wa idz qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa kepada Rabbnya, Ya Allah, jadikanlah negara ini negara yang aman, damai, sentosa. Dan karuniailah penghuninya rizki yang banyak. Bagi siapa? Mereka yang beriman kepada Allah dan mereka yang apa? Yang beriman kepada Yaumul Akhir. Di mana Nabi Ibrahim alaihissalam mengaitkan doa ketentraman, doa kedamaian, doa permintaan kedamaian, ketentraman dan rezeki dengan keimanan. Yang menunjukkan waktu iman rahimakumullah bahwa kedamaian, ketentraman akan diberikan kepada ahlul iman. Maka asidku fil iman salah satu sebab utama seorang mukmin akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala fi yaumil qarab pada hari dia menghadapi berbagai bentuk apa? kesulitan. Yang ketiga, al-istislam wal ihtiyad li ahkamillahi wa Di antara penyebab utama di mana seseorang akan diselamatkan dari kesulitan ketika seseorang itu tunduk patuh kepada hukum Allah kepada hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita barang siapa yang tunduk kepada perintah Allah barang siapa tunduk kepada syariat Allah mengamalkan syariat Allah mengamalkan perintah Allah maka ia akan mendapatkan keberuntungan lihat kepada surat nur ayat 51 Innama qaulal mu'minin إذا دعوا إلى الله ورسوله an بينهم sami'na wa سمعنا wa وأولئك هم المفلحون Hanya saja ucapan seorang mukmin apabila dia diseru kepada Allah dan Rasulnya untuk ditetapkan sebuah hukum kepada mereka, maka mereka mengatakan kami mendengar dan kami mentaatinya. Maka merekalah orang-orang yang beruntung. Siapa yang akan diberikan keuntungan? Siapa yang akan diberikan pertolongan? Pada hari-hari kita akan mendapatkan kesulitan bagi orang yang taat kepada perintah Allah dan Rasulnya. Siapa yang akan dikeluarkan dari kesulitan di dunia ini? Bagi mereka yang tunduk dan patuh kepada perintah Allah Taala. Dan demikian juga Allah Taala menjelaskan dalam surat Nur ayat 52. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya Dan dia takut kepada Allah Dan bertakwa kepadanya Maka mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan Mereka orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan Mereka akan diberikan rahmat oleh Allah Ta'ala وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul agar kamu mendapatkan rahmat. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam banyak ayat. Siapa yang berpaling dari perintah Allah dan Rasulnya? Siapa yang melampaui batasan Allah dan Rasulnya, maka mereka akan dihinakan. Ya, dalam surat Al-Mujadilah Allah Ta'ala memperingati dengan dua kali. Dalam dua ayat yang berbeda. Innal ladzina Allah wa rasulahu ulaika fil adallin. Innal ladzina Allah wa rasulahu kubitu kama kubital ladzina min qablihim. Perhatikan dua ayat ini. Sesungguhnya orang-orang yang membantah Allah dan Rasulnya dia tidak mendengar apa yang diharamkan Allah, apa yang diharamkan Rasulullah, maka mereka akan menjadi orang-orang yang hina. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita, setiap kali kita maksiat dan melanggar hukum Allah, maka dikala itu kita akan ditimpakan fitnah. Dan sejauh kita itu melaksanakan perintah, sejauh itulah pertolongan Allah akan sampai kepada kita. Dan sejauh kaum muslimin melakukan maksiat, maka sejauh itulah murka Allah Ta'ala akan menimpa kepada kita. Lihat kepada hadis yang mulia ini dan kepada beberapa hadis ini. Allah Ta'ala mengisahkan kisah yang mungkin kalau kita hari ini tidak menganggap maksiat. Dan maksiat ini telah dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin, makan dengan tangan kiri. Salamatul ilmu Aqwa Abu Hurairah mengatakan, "Baina nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam seperti kita hari ini. Id aqala rajulu bishimalihi." Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya fulan, qul biyamin." Fa syaitana ya'kul wa yashrabu bishimalihi. Faqala ada rajul lastata'tu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mamanaka ilal kibr?" Falam yarfa yadahu ila fi. Satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang makan dengan tangan kiri. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menegurnya. "Wahai pulan, makanlah kamu dengan tangan kanan." Sesungguhnya syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Lalu orang itu mengatakan, saya tidak mampu makan dengan tangan kanan. Seolah-olah dia mengatakan apa perbedaan tangan kanan dengan tangan kiri. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam murka dan mengatakan, tidaklah kamu mengatakan kalimat ini kecuali karena kesombonganmu. Lalu tiba-tiba orang itu didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semoga Allah tidak memberikan kemampuan kepadamu. Lalu tangannya tidak bergerak. Tidak bisa mengantarkan air minum ke mulutnya. Ikhwatu iman rahimahullah. Ibrah hadis ini, sekecil apapun orang melakukan maksiat kepada apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, maka dikala itu akan datang murid ke Allah dan fitnah dari Allah Ta'ala. Perkara yang kecil. Dia melanggar syariat. Dan telah dinyatakan dalam sebuah hadis. Itu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala dan ini terjadi dalam satu masa di antara para sahabat. Bakalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak ghaba ahadukum min ahlihi fala yatruku babahu fil lail. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan apabila salah seorang di antara kamu pergi meninggalkan istrinya maka janganlah mengetuk pintunya pada waktu malam. Jadi pulang pada waktu malam. Kecuali kalau kita telah minta izin dan memberitahu. Apa hikmahnya? Hikmahnya agar istri kita tidak dalam keadaan kusut sehingga kurang penghormatan kepada kita. Berbeda dalam kondisi telah dikasih tahu oleh sebab itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apabila kamu pulang dari peperangan maka suarakanlah kendaraan-kendaraanmu dan pergi dahulu ke masjid sehingga kaum wanita mengetahui kedatanganmu dan mereka berdandan terlebih dahulu. Maka tiba-tiba ada dua orang sengaja pulang dan dia ingin melanggar apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia mendapati istri-istrinya melakukan zina dengan laki-laki yang lain. Jadi diikom oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diberikan pelajaran oleh Allah Taala ketika orang itu maksiat kepada perintah Allah. Lalu hadis yang ketiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, dan ini kisahnya terjadi di zaman para sahabat setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Pokoknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, idan istaiwa ba'dukum min nawmihi fala yasmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilahuma thalath marrat fa innahu la yadri ayna batat yaduhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apabila salah seorang di antara kamu bangun dari tidurnya maka janganlah memasukkan kedua tangannya ke bezana sehingga ia mencucinya Ada adabnya dicuci terlebih dahulu lalu ada orang saya tahu di mana tidur tangan saya lalu dia tidur fawajada yadahu qaddahula ila duburihi maka dia mendapati tangannya masuk ke duburnya diikop oleh Allah Ta'ala ketika dia meremehkan sunnah nah Iwan iman rahimakumullah. Maka tidak mungkin hari ini kaum muslimin mencari derajat yang tinggi dan mengharapkan berada dalam derajat yang tinggi. Tetapi kaum muslimin tidak diajarkan dengan syariat Islam. Tetapi kaum muslimin tidak dikenalkan kepada sunnah. Bahkan orang-orang yang menjadikan kedudukan dan menjadikan harta sebagai tujuan merasa takut kalau menjelaskan tentang ini syirik, ini bid'ah, ini hak, ini batil. Padahal waktu iman rahimakumullah. Sekecil apapun kita melanggar kepada apa yang diperintahkan oleh Allah. Apa yang diharapkan oleh Allah, maka akan datang hukuman adab kepada kita. Kita berikan contoh kisah yang sangat agung. Apa yang dihadapi oleh Syuhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah taala. Ketika kaum Tatar menyerang negeri Syam dan kaum muslimin dijajah pada waktu itu. Tetapi Syuhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah taala melihat berbagai bentuk kesyirikan di negeri Syam pada waktu itu di mana sebagian kaum muslimin melakukan bentuk-bentuk kesyirikan dengan mendatangi kuburan-kuburan dan bertawasul berdoa kepada penghuni kubur. Lalu Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala memberikan satu gambaran kepada masyarakat pada waktu itu. Ketika di antara 50 pemanah itu maksiat kepada perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam perang Uhud. Di mana ahli sejarah mengatakan bahwa perang Uhud ada dua marhalah, ada dua fase. Fase yang pertama mereka mendapatkan kemenangan. Ketika mereka berada di atas jamaah, mentaati perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika mereka mendapatkan kemenangan, lalu mereka tidak sabar terhadap perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tetap diam di bukit gunung, di bukit Uhud, sehingga mendengar perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu sebagian di antara mereka melihat goniman yang telah banyak ditinggalkan oleh orang-orang kufar Quraisy. Lalu sebagiannya turun. Artinya maksiat kepada perintah Rasulullah maka Khalid bin Walid yang pada waktu itu masih kafir. Dia berpura-pura kalah lalu dia berbalik dan naik ke gunung dan menyerang kaum muslimin sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terluka dan terbunuhnya Mutab bin Umar dan terbunuhnya Hamzah. Iwatu iman rahimakumullah. Lalu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah telah mengatakan, jika seandainya apa yang dilakukan oleh para sahabat pada waktu itu maksiat dalam kategori kecil, bukan perkara yang sirik, bukan termasuk kepada poin sirik, maka beliau mengatakan, tidak mungkin kami hari ini akan mendapatkan kemenangan. Dan Allah Ta'ala akan memberikan kemenangan kepada kami. Sementara kaum yang berada di belakangku. Orang-orang yang membawa pedang di antara kami. Dan mereka membawa bendera perang pada pasukan kami mereka menyekutukan Allah, maka Allah tidak mungkin akan memberikan kemenangan kepada mereka. Lalu Syekh Islam bin Taimiyah mengatakan, maka aku dan semisilku pada waktu itu tidak bergegas untuk membawa bendera perang. Tetapi kami kata Syekh Islam bin Taimiyah rahimahullahu taala membenahi kaum muslimin agar mereka menjauhi perkara kecerikan. Dan aku menulis bantahan kepada seorang sufi pada waktu itu yang membolehkan untuk tabaruk dan bertawasul dengan penghuni kubur. Maka kata beliau di dalam sejarah yang disebutkan, tatkala aku melihat apa yang aku sampaikan dengan ulama-ulama sepertiku berpengaruh kepada umatku ini, berpengaruh kepada kaum muslimin, di mana kebanyakan mereka tidak menyekutukan Allah lagi, tidak bertawasul dengan penghuni kubur, maka mulailah kami membawa bendera pedang. Membawa bendera perang di mana dinyatakan Sulitlan Islam Ibnu Taimiyah berperang di hujjati wal barahin dan berperang di saifi wasina. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dia berperang dengan hujjah, dia berperang dengan pedang dan tombaknya. Lalu aku mengangkat bendera perang. Maka beliau mengatakan demi Allah Allah Ta'ala telah memberikan kemenangan kepada kami. Satu kemenangan yang tidak pernah diberikan oleh Allah Ta'ala sebelumnya. Ketika apa? Ketika mereka betul-betul melaksanakan perintah Allah. Dan mereka menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Dan perkara yang paling besar dilarang oleh Allah Ta'ala dalam menyekutukan Allah Ta'ala. Maka ibadah iman rahimahumullah. Tidak mungkin kedudukan yang tinggi akan dicapai oleh kita di dunia dan di akhirat kecuali dengan melaksanakan syariat Allah. Kecuali dengan cara mentaati perintah Allah. Maka ihwatu iman rahimakumullah. Sekali lagi, senantiasa dalam setiap maukit, dalam setiap langkah untuk mengingatkan orang. Barang siapa yang mencari kedudukan, mencari martabat yang tinggi dengan mencari kekuasaan, dengan cara mencari harta, maka mereka akan rugi, mereka tidak akan diberikan kemenangan sebagaimana kita melihat hari ini. Sehingga umat ini, sehingga kaum ini betul-betul melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Al-mawqifu ar-rabi' al-khutwatu ar-rabi'ah. Langkah yang keempat. Poin yang keempat yang menyebabkan kita akan tinggi derajat dan diberikan kemenangan oleh Allah Ta'ala dan diselamatkan dari kesulitan yaumul qiyamah masuk di sunnati Rasulillah al-iltizam di sunnati Rasulillah yaitu berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah Ta'ala yauma tabyadu wujuhum wa taswadu wujuh wa al-mufassirun maka berkata para mufasir terhadap ayat ini. Satu hari kelompok orang mereka berwajah ceria. Satu hari sekelompok orang mereka berwajah murah. Siapa mereka yang berwajah ceria? Maka mereka dikatakan hum ahli sunnah. Siapa yang berwajah murah, telah hitam, maka mereka mengatakan hum ahlul bidah. Mereka adalah ahli bidah. Jadi artinya ihwat iman rahimakumullah ahli sunnah ketika bertemu dengan Allah, ketika yaumul kiamat, ketika di arafatil kiamat, maka mereka berwajah ceria. Adapun ahlu bidah, maka mereka adalah berwajah kelam. Maka mereka berwajah takut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka akan diselamatkan itu ahli sunnah dan mereka akan celaka di antaranya adalah ahlu bidah.